Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id <clears throat> Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah Dalam kesempatan pagi hari ini kita akan <clears throat> mengkaji tema usul tafsir Dan kita akan baca kitab Lubabut Tahrir fi Usul Tafsir. Ringkasan dari kitab At-Tahrir fi Usul Tafsir karya Syekh Syekh Musaid At-Tayyar. <clears throat> Kita mulai dari halaman 9 Al-Fasl al-awwal usul tafsir ta'rifuha wa tarikhuha usul tafsir, pengertian dan sejarahnya. Pengertian al mabahat al-awal, pengertian usul tafsir. Asal dalam bahasa Arab artinya bagian bawah sesuatu. Dan usul jamak dari asal dalam ilmu adalah al-usus sejumlah asas alati ya'tamidu 'alaiha ilmun ma yang menjadi sandaran pondasi semua ilmu atau ilmu tertentu bihasabi idofatihi ila ilmin minal ulum tergantung ilmu apa yang mau dibahas maka usulul hadis artinya adalah pondasi yang menjadi landasan ilmu hadis. Demikian juga usul tafsir. Pondasi yang jadi landasan ilmu tafsir. Kemudian tafsir dari kata-kata fasara dan ma'ani atau makna dari fasara tadur seputar tadur haula seputar al-kashfi membuka Al-Idah menjelaskan, wal bayan dan menjelaskan. Secara istilah, tafsir artinya bayanu ma'anil Qur'anil Karim. Ini penjelasan tentang makna atau pesan atau kandungan Al-Quran. Sedangkan mufasir artinya al-mubayyin lima'anil Qur'ani. Orang yang menjelaskan <clears throat> makna dan kandungan Al-Quran. Dan ketika kata usul ditambah tafsir, jadilah usul tafsir artinya al-usus al-ilmiyah. Dia adalah asas ilmiah yarji'u ilaiha yang menjadi acuan al mufasir Menjadi acuan ahli tafsir halabayanihi ketika dia menjelaskan makna kandungan Al-Quran. Demikian juga dia adalah menjadi rujukan ketika tahririhi ketika seorang ahli tafsir itu memilih ketika terjadi perselisihan dalam tafsir. Maka manakah yang lebih kuat? Maka seorang ahli tafsir akan mengacu kepada asas-asas ilmiah. Itulah usul tafsir. Dan mengetahui usul tafsir itu akan melindungi seorang mufassir Al-Quran dari salah paham. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua, memberikan kepadanya kemampuan untuk membantah pendapat yang lemah. Famadunahu dan pendapat yang di bawahnya lagi. Pendapat yang lemah atau batil bi bin ilmi dan disanggah namun dengan bahasa yang ilmiah. Maka di sini disampaikan dua faedah dia belajar usul tafsir. Yang pertama adalah menjaga seorang yang mau membahas Al-Quran supaya tidak salah paham. Yang kedua adalah supaya seorang penuntut ilmu punya kemampuan untuk menyanggah tafsiran Al-Quran yang yang lemah atau bahkan lebih jelek daripada yang lemah dan dia jawab dengan bantahan ilmiah bukan caci maki bukan semata-mata celaan namun ilmiah. Kemudian ahamu masailihi kandungan atau bab dalam ilmu usul tafsir yang paling penting ada tiga bab. Ada tiga bab besar dalam ilmu usul tafsir. Itu pertama adalah tentang sumber-sumber tafsir. Yang kedua adalah perselisihan dalam tafsir. Yang ketiga kaidah dalam penafsiran. Kemudian kaidah tafsir itu ada dua macam. Yang pertama adalah kaidah penafsiran secara umum. Yang kedua adalah kaidah tarjih dalam penafsiran. Ketika terjadi perselisihan dalam tafsir, maka manakah yang dimenangkan? Nah, ada kaidah kaidahnya. Kemudian al-ghardu tujuan dari belajar usul tafsir adalah dua hal yang berkaitan erat. Yang pertama, mengetahui tafsir yang benar yang bisa diterima. Yang kedua, mengetahui tafsir yang daif atau batil dan mengetahui cara menyanggahnya. Kemudian sejarah usul tafsir. Usul tafsir itu melewati tiga fase. Yang pertama usul tafsir dalam asar nabawiyah, riwayat dari Nabi dan riwayat dari salaf. Yang kedua at-tadwin, kodifikasi atau pembukuan namun dimni. Namun tidak e, berdiri sendiri. Dimni di sini ya, ya tidak independen masih bergabung dengan yang lain. Tidak menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Kebalikannya adalah tahap yang ketiga, pembukuan yang bersifat independen dan berdiri sendiri. Untuk fase yang pertama, yaitu riwayat dari Nabi dan Salaf tentang usul tafsir, maka ada tiga macam. Yang pertama adalah sejumlah riwayat yang nasat menegaskan e, permasalahan dalam ilmu usul tafsir. Yang kedua, mengisyaratkan masalah atau bahasan dalam ilmu usul tafsir. Yang ketiga adalah riwayat yang bisa disimpulkan dari riwayat tersebut sejumlah bahasan usul tafsir. Bil istiqra' setelah melakukan ini penelitian, setelah ya, dilakukan penelitian. Maka contoh riwayat yang maka macam yang pertama, contoh untuk macam yang pertama hadis diatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiallahu anhu ada seorang yang mencium seorang perempuan, ada seorang laki-laki asoba yang melakukan kebelatan ciuman kepada perempuan ajnabiyah. Ini tentu maksiat. Ini. menunjukkan adanya maksiat di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka laki tersebut kemudian datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan perbuatannya. Fa'ung silat alaihi maka diturunkanlah untuk orang tersebut ayat tegakkanlah salat di dua ujung siang dan sebagian dari waktu malam. Sebenarnya amal kebajikan itu menghilangkan amal kejelekan. Dalika dzikra lidzakirin itu adalah peringatan lidzakirin bagi orang-orang yang ingat. Setelah turun ayat, orang tersebut bertanya, Ali "Alihadihi wahai Rasulullah, apakah ayat ini khusus untuk diriku?" Maka Nabi mengatakan liman amila biha min ummati. Ayat tersebut berlaku untuk semua orang yang mengamalkan isi ayat dari umatku. Maka ini nas untuk pembahasan dalam usul tafsir bahwasanya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kesimpulan itu berdasarkan redaksi yang umum bukan sebab yang khusus. Contoh untuk macam yang kedua, isyarat. Apa yang dilihatkan oleh At-Tabari dari Abu Bishr, dia mengatakan, aku berkata kepada Sa'id ibn Jubair, Waman ingdau ilmu kitab dan orang yang memiliki ilmu tentang kitab suci. Apakah yang dimaksudkan adalah Abdullah bin Salam? Kal maka Sa'id bin Jubair mengatakan Hadis surat surat ini surat Ar-Ra'd itu makiyah turun sebelum hijrah. Maka bagaimanakah mungkin man yang dimaksudkan adalah Abdullah bin Salam. Qal Ibn Abu Bishrin mengatakan wa kana yaqra'uha dan adalah Sa'id bin, bin Jubair membaca ayat tersebut dengan bacaan wa min indihi ulimal kitabu dan dari sisinya diketahuilah Alkitab Yakul Said bin Jubair mengatakan yaitu min indillahi dari sisi Allah. Kemudian contoh untuk macam yang ketiga yang tadi mengatakan adalah bisa disimpulkan darinya bahasan dalam usul tafsir namun ba'dal istiqra setelah dilakukan penelitian adalah tarjih yang dilakukan oleh At-Tabari untuk makna al-inas dalam firman Allah taala tidaklah mereka orang-orang musyrik menyembah selain Allah kecuali tak kecuali menyembah perempuan dan tidaklah mereka beribadah kecuali kepada setan yang beling. Nah, apa yang dimaksud dengan mereka menyembah inat orang musyrik Celia itu menyembah inat ya, pendapat yang dikuatkan oleh At-Tabari annaha al Aliha. Yang dimaksud dengan Inas adalah berbagai macam sesembahan yang disembah oleh orang musyrik Arab selain Allah. Wa yusammunaha al-inas minal asma. Kemudian berhala-berhala tersebut diberi nama perempuan. Namanya nama mu'annas. Contohnya Lata, Uzza, kemudian Na'ilah ada berhala ya, yang disembah oleh orang Mekah yang ada di Bukit Sofa ya, atau di Marwa namanya Nailah. Wa ma asbaha dan semacam itu al adhar min ma'anil inas fi kalamil Arab. Karena yang paling kuat ini dari makna-makna inas, artinya inas memiliki banyak makna karena di sini katakan ma'ani. Dalam perkataan orang Arab, ma'urifa bita'nis. Apa yang disebut dengan taknis, mu'annas, tuna ghairihi bukan yang lain. Ya, maka inas punya banyak pengertian. Pengertian yang paling mendekati, paling azhar, kata menurut At-Tabari adalah mu'annas. Dan demikianlah realita dari berhala-berhalanya orang musyrik Arab itu bentuknya sirahnya adalah mu'annas, uzza, naila dan yang lain. Kemudian Wantaqasim Kutubul Mar'alah Asaniyah buku-buku yang ada di fase yang kedua ya, yaitu tadi fase pembukuan namun belum independen. Buku-buku yang ada di fase yang kedua terbagi menjadi empat jenis buku. Yang pertama, mukadimah para ahli tafsir untuk buku-buku tafsir mereka. Usul tafsir itu kita jumpai di mukadimah-mukadimah buku-buku tafsir ya, Mukaddimah tafsir Ibnu Katsir, Mukaddimah tafsir uh, Di sana terdapat ilmu usul tafsir. Contohnya Mukaddimah ya, tafsir Muqatil bin Sulaiman, yaknya keliru itu. Kemudian Mukaddimah tafsir Yahya bin Salam, Mukaddimah tafsir Ibnu Jarir atau Bari, Muqaddimah tafsir Ar-Rahib Al-Asfahani. Kemudian uh, kemudian buku yang lain yang terkandung di dalamnya usul tafsir adalah butun Kutubi Tafsir. Adalah isi dari buku-buku tafsir. Maka ketika para ahli tafsir membahas ayat atau membahas perselisihan penafsiran ah, nanti dijumpai kaidah tarjih dalam tafsir. Dan di antara bahasan ilmu usul tafsir adalah kaidah tarjih dalam tafsir. Kenapa beliau ya, pilih tafsir yang lebih kuat adalah ini? Maka kemudian beliau sampaikan kaidahnya. Kemudian yang ketiga kita jumpai usul tafsir dalam kutub ulumil Quran, buku-buku ulumul Quran. Dan buku uh, Usulun fi karya Syekh Ibnu yang biasa dibahas di yang menjadi yang biasa dibahas di Imat il Ilmi itu lebih dekat kepada buku ini Ulumul Quran cuma dalam bentuk yang ringkas. Wa ausa'uha dan buku ulumul Quran yang paling luas membahas permasalahan-permasalahannya adalah Al-Burhan. karena Zarkasi, kemudian Al-Itqan, Kaya Suyuti. Kemudian yang ketiga, kitab yang judulnya az Dawal Ihsan, karya Ibnu Uqailah Al-Makki. Kemudian yang ke keempat, buku yang mengandung terkandung di dalamnya ilmu usul tafsir adalah buku usul-usul fikih. Wamin anfasiha dan di antara yang paling penting adalah Al-Muwafaqat karya Asy-Syatibi Al-Maliki. Kemudian untuk fase yang ketiga yaitu ya, ilmu usul tafsir dibukukan secara independen. Maka Abraz maka yang paling menonjol dari buku Usul Tafsir di fase yang ketiga adalah buku yang pertama secara khusus di bidang Usul Tafsir adalah Muqaddimah fi Usul Tafsir karya Ibn Taimiyah. Ini buku pertama ini ya, buku pertama yang ditulis secara khusus untuk membahas usul tafsir. Dan usul tafsir dipisahkan dari ulumul Quran. Dan, dan usul tafsir dipisahkan sudah tidak lagi menyatu dengan ulumul Quran. Buku pertamanya adalah ini. Muqaddimah fi usul tafsir. Karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kemudian ada buku Al-Fawzul Kabir fi usul tafsir karya ulama dari India Waliullah Ad-Dahlawi Kemudian walibadil muasirin sebagian orang kontemporer juga punya sejumlah karya dalam usul tafsir atau dalam satu tema dari tema-tema usul tafsir. Ya, dan di antara termasuk karya yang terbaik dari muasirin untuk bidang usul tafsir adalah karya Syekh Musaid At-Tayyar At-Tahrir fi Usul Tafsir. Yang kemudian diringkas di Buku ini dijadikan sebagai matan ya, Lubabu At-Tahrir. Eh, saya ingin uh, bacakan dari At-Tahrir untuk dari Misalul Qismisani. Misal untuk macam yang kedua Marwahu Tobari an Abi Bishr. Maka di At-Tahrir disampaikan asar ini mengisyaratkan pentingnya mengetahui tarikh nuzul. Pentingnya mengetahui sejarah turunnya ayat dan mengetahui secara turunnya ayat itu punya pengaruh untuk pengetahuan mengetahui manakah pendapat yang benar dan yang pendapat yang benar dan yang lemah untuk menjelaskan satu ayat. Maka Said bin Jubair tidak ridha kalau yang dimaksudkan oleh ayat adalah Abdullah bin Salam. Alasannya karena keislaman Abdullah bin Salam itu di Madinah sedangkan ayatnya itu turun di Mekah sebelum hijrah. Dan tidaklah diragukan bahasanya eh, apa yang dinilai oleh Said bin Jubair adalah benar. Wa ingkana la yamna'u meskipun itu tidak menghalangi yudkhal dimasukkan ke dalam makna ayat selain ghair ma nuzilat min ajlihi selain sebab turunnya ayat atau apa yang diinginkan pertama kali oleh ayat ya, maka e, pembahasan e, isyarat e, yang terkandung dalam riwayat ini adalah tarikhun nuzul Pentingnya mengetahui tarikh sejarah turunnya ayat Al-Quran boleh jadi uh, eh, Makiyah Madaniyah sehingga orang tidak salah dalam memahami dan menjelaskan dan berbicara tentang ayat. Sedangkan untuk tadi e, misal kismisalis tarjih atau bari apa isinya? Ya, maka dijumpai di sini istimal utobari li kaidah takdimil ashar min lughatil Arab. Penggunaan kaidah mendahulukan yang paling populer dari bahasanya orang Arab. Inas itu punya ma'ani banyak makna. Makna yang paling azhar, yang paling populer, inas itu artinya mu'anas. Bukan artinya jenis kelamin perempuan. Nah itu yang dianggap azhar. Sehingga beliau menjelaskan ayat dengan hal itu. Ya, maka ini diantara kaidah dalam tarjih. Dalam penafsiran. Ya, kemudian kita lanjutkan pasal yang kedua, sumber-sumber tafsir. Yang dimaksud masadir tafsir adalah marajik referensi pertama yang menjadi rujukan seorang mufasir ketika menafsirkan ayat Al-Quran. Jadi ada empat sumber pokok. Maka yang pertama adalah Al-Quran itu sendiri, kemudian hadis, yang ketiga bahasa Arab. Yang keempat adalah al-maklumat sejumlah informasi berkaitan dengan turunnya ayat. Tabar dan teranggap tafsiran sahabat sumber bagi ya, manja abadahum orang-orang setelah sahabat itu tabiin. Dan tafsiran tabiin adalah sumber bagi orang yang generasi yang datang setelahnya itu tabi tabiin. Demikian juga tafsiran dari tabi tabiin jadi sumber bagi orang yang datang setelahnya. Wa inda hadhi tabaqah dan di uh, dan di tabaqah atau di level ini yaitu tabi' tabi'in tawakofan naqlu fit tafsiri. Selesailah penukilan dan periwayatan di bidang tafsir. Waqala istihadu dan sedikitlah istihad dalam tafsir sampai muncullah Syekhul Mufassirin gurunya para ahli tafsir yaitu Ibnu Jarir. Wataktalifu hadil masadir dan sumber-sumber penafsiran tadi yang empat tadi taktalifu berbeda-beda dalam sejauh mana menjadi pegangan ahli tafsir. Dan beda-beda dalam masalah fil aksar yang paling banyak dipakai. Kesimpulannya, walughatu awsa'ul masadiri. Bahasa Arab adalah sumber tafsir yang paling luas dan yang paling banyak istimalan dipakai oleh salaf dan orang-orang setelahnya. Kemudian al mabah al-awal al-Quran. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran artinya menjelaskan mana ayat dengan kandungan ayat yang lain. Wajah dan penjelasan Kenapa Al-Quran itu teranggap sebagai sumber tafsir? Atau kemudian dalil dibenarkan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran itu ada dua. Pertama adalah dalil syar'i, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakannya. Contohnya, hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan tatkala turun ayat, alladzina aman walam yalbisu imanum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak menodai imannya dengan kezaliman. Maka kami para sahabat mengatakan bahwa Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak zalim terhadap dirinya sendiri? Kalau Nabi mengatakan, laisa kama taqulun, tidak sebagaimana yang kalian katakan. Lam yal walam yalbisu imanum bidzulmin artinya bisyirkin. Dul e, zalim di ayat itu artinya kemusyrikan. Tidakkah kalian mendengar perkataan Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku jangan engkau sekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh kemusyrikan adalah kezaliman yang besar. Maka Nabi menjelaskan ayat dengan ayat. Maka ini dalil bolehnya, sahnya tafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian Dalil yang kedua tentang keabsahan tafsir Quran berkohan adalah dalil akal. Dalil akal mengatakan penutur itu lebih tahu tentang maksud perkataannya. Ya, maka Allah lah yang lebih tahu tentang maksud dari firmannya. Kemudian macam-macam tafsiran Al-Quran dengan Quran. Ya, macam-macamnya itu banyak, di antaranya penjelasan maksud satu kosakata yang ada dalam ayat pakai ayat yang lain. Macam yang kedua, taksisul am, mentaksis keumuman satu ayat. Ini ada ayat ini mentaksis keumuman ayat yang lain. Takyidul mutlak. Ini ada Ya, dalil ayat mutlak yang mutlak ditakiyat dengan ayat yang lain. Kemudian dicontohkan. Contoh tafsir Quran di Quran dalam bentuk menjelaskan maksud satu kosakata di ayat dengan memakai ayat yang lain. Diatkan oleh Atobari dari Ibn Zaid tentang firman Allah Ta'ala Usurul ladina dzalamu wa aswajahum Kumpulkanlah orang-orang yang zalim dengan aswajahum. Wa makanu ya'budun dan apa yang mereka sembah. Apa yang dimaksud aswajahum jamak dari zauj, pasangan? Apakah maksudnya istri, suami? Ataukah apa yang dimaksudkan? Qal Ibnu Zaid mengatakan, aswajuhum fil a'mal. Yaitu pasangan mereka dalam amal. Yang punya amal yang sama. Teman mereka yang seamal. Bukan istrinya, bukan suaminya. Zaujun ya bisa artinya istri atau suami, bisa artinya yang lain. Kemudian waqa'a. Kemudian bila baca ayat wa kuntum aswajan salatah dan kalian itu ada tiga kelompok. Dan manusia di padang mahsyar atau kemudian di akhirat tiga kelompok. Fa asabul maimanati ma asabul maimanah. Asabul maimanah sama dengan asabul yamin. Wal asabul masy'amati ma asabul masy'amah. Dan asabul masy'amah. Dan wasabiquna sabiqun ulaikal mukarrabun Kemudian ashabikun Maka Allah katakan aswajan salasa. Ya, tiga ya, tiga kelompok menggunakan kosakata zaujun. Sehingga dari sini wa aswajahum artinya sama kelompoknya. Itu sama amalnya. Dan Allah sampaikan di pada hari kiamat manusia terbagi menjadi ya, tiga macam orang yang orang yang celaka asabul masyamah kemudian orang yang beruntung dan orang yang beruntung ada dua macam ya, asabul ya, maimanah nama lainnya adalah asabul yamin nama lainnya adalah al muqtasidun ya, dan ya, asabiqun Nama lainnya adalah Al-Muqarrabun. Ashabul eh, Yamin uh, Al-Muqarrabun adalah orang-orang yang uh, semangat melakukan hal yang wajib dan yang sunnah dan semangat untuk meninggalkan yang haram dan hal yang makruh dan hal-hal yang hal mubah yang tidak ada faedahnya. Sedangkan Ashabul Yamin adalah orang yang ya, semangat untuk melakukan hal-hal yang wajib namun sering malas kalau hal-hal yang sunnah semangat untuk meninggalkan yang haram namun sering longgar dalam hal-hal yang makruh dan melakukan dan longgar dalam hal-hal yang mubah yang itu sia-sia ya, ya hal mubah yang sia-sia Kemudian e, contoh taksisul am. Ya, tafsir ayat e, tafsir Quran bil Quran dalam bentuk taksisul am. Mentaksis nisa ahli kitab. Dalam firman Allah taala, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min." Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah sampai mereka betul-betul beriman. Ini musyrikat termasuk musyrikat ahli kitab. Kemudian ditaksis oleh Al-Maidah ayat yang kelima bahwasanya eh, ahli kitab di bab nikah itu tidak termasuk dalam musyrikah. Al-yawma pada hari ini dihalalkan untuk kalian at-tayyibat, makanan-makanan yang tayyib, wa ta'am dan makanan al al-ladina utul kitab ahli kitab. Ta'am dalam ayat ini kata Ibn Abbas zabaih, sembelihan bukan buah-buahan, ya, beras atau yang lain milik ahli kitab bukan. Namun dabaih. Dan sembelihan ahli kitab halal untuk kalian, wa amukum dan makanan kalian yaitu sembelihan kalian halal bagi mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat dan muhsanat di sini maknanya afifat. Wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari zina, dari free, free sex, Ya, minal mu'minat wal muhsanat minal ladina utul kita Dan wanita ahli kitab yang muhsanat yaitu afifat min qablikum yang diberi kitab sebelum kalian. Maka boleh kalian nikahi dengan eh, dengan cara pernikahan yang eh, cara pernikahan Islam. Maka Al-Maidah ayat yang kelima mentaksis ya, al-umum yang ada pada Al-Baqarah 221 yaitu al-musyrikat Eh, al-musikatu al-am karena ada mengandung alif lam jinsiyah. Aingdaman khassasaha menurut ulama yang mentaksisnya yaitu jumhurul fuqaha kecuali Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar mengatakan uh, bahasanya ya, beliau mengatakan siapakah yang lebih musyrik daripada orang yang mengatakan Isa anaknya Allah? Ya, maka e, Ibnu Umar menyelisih jumhur e, jumhur ulama yang e, membolehkan nikah dengan wanita ahli kitab yang muhsanat. Kemudian maka di sini katakan ingdaman menurut ya, orang yang menurut ulama yang mentaksisnya. Contoh tafsir Quran bil Quran dalam bentuk takyidul mutlak. Adalah takyidul istighfar adalah mentakyid istighfar khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Dalam firman Allah Azza wa Jalla Para malaikat bertasbih memuji Rabb mereka dan mereka memohonkan ampun liman fil ardi. Untuk semua yang ada di muka bumi. Berarti semua manusia, mukmin dan kafir. Itu didoakan oleh malaikat. Kalau pakai surah ayat 5. Namun dijelaskan di Ghafir. Nama lainnya dari surat Al-Mu'min. Ayat yang ketujuh. Alladzina yahmiluna al-arsya. Para malaikat pemikul arsh yang itu jumlahnya delapan setelah kiamat terjadi dan jumlahnya empat sebelum terjadinya kiamat. Nah ini sebelum terjadinya kiamat berarti empat. Empat malaikat. Alladzina yahmilun al arsha Maka empat malaikat yang memikul arsh. Waman haulahu dan para ya, dan orang-orang di sekelilingnya dan para uh, malaikat di sekeliling Allah ya, atau pinjam uh, terjemahan diterjemah debat dan malaikat yang berada di sekelilingnya, sekeliling arsh. Hunya ke arsh. yang yahmilun al-arsha, maka empat malaikat yang memikul arsh. Waman haulahu dan para malaikat di sekeliling al-arsh. Mereka bertasbih memuji Rabb mereka. Wa yu'minu nabihi Dan mereka beriman dengannya. Wa yastaghfiruna lilladina amanu dan mereka mohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Maka berdasarkan Ghafir ayat yang ketujuh, maka yang dimaksud man fil ardi adalah alladzina amanu. Tidak ya, tercakup di sana orang-orang kafir. Nabi Hamdi rabbihim wa yu'minu Nabihi, Bihinya kepada rabbihim. Kemudian lihujiyah untuk kehujahan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, maka ada tiga sudut pandang. Berdasarkan praktek al mufasir Al-Tafsir. Yang pertama, ada tafsir Al-Quran Al-Quran bil-Quran, tafsir Quran bil-Quran yang tidak bisa dibayangkan adanya perselisihan padanya. Artinya ijma. Ya, sepakat ya, kalau ayat ini ditafsirkan dengan ayat itu. Kemudian yang kedua ada tafsir ayat eh, tafsir Quran bil Quran yang warada anin Nabi berasal dari Nabi. Kalau itu sudah berasal dari Nabi, tidak mungkin ditolak. Kemudian yang ketiga, tafsir Quran bil Quran, namun itu dilakukan oleh para ahli tafsir. Dan ini istihadi. Boleh jadi ada yang boleh jadi sepakat dan boleh jadi yang lain sepakat, boleh jadi yang lain tidak sepakat. Kalau ayat ini dihubungkan dengan ayat itu. Hmm. Ya, maka dua hal yang pertama ya, ya, disepakati. Ya, dua hal yang pertama disepakati. Ya, bukan ya, bukan ruang untuk istihad. Namun yang ketiga itu ya, itu istihadi. Artinya kualitas kebenarannya itu tidak pasti. Kalau ayat ini menjelaskan ayat itu untuk jenis yang pertama pasti. Kebenaran nilai kebenarannya pasti. Nabi menjelaskan bahasanya ayat ini dijelaskan oleh ayat itu, nilai kebenarannya pasti. Ya, tapi kalau istihad ahli tafsir ya, beliau berpandangan ayat ini ter, memiliki hubungan dengan ayat itu, maka ya, yang lain bisa sepakat dan bisa tidak sepakat. Yang pertama, maka tafsir Quran bil Quran jenis yang pertama jelas hujah. Lisibhihi bil ijma' karena dia serupa dan mirip atau semi ijma'. Contohnya tafsir untuk makna at-tariq. Dalam firman Allah Azza wa Jal, wassama'i wa tariq Demi langit dan at-tariq. Tariq dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang datang di malam hari. Dan itu tentu banyak. Nah, apa yang dimaksud dengan at-tariq? Ya, maka dijelaskan di ayat sel selanjutnya an-najmu Bintang yang cahayanya menembus kegelapan malam. Kemudian tafsir Quran bil Quran jenis yang kedua adalah hujah. Karena dia berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Contohnya telah lewat itu tafsiran Nabi untuk kezaliman dengan kemusyrikan. Sedangkan tafsir Quran bil Quran jenis yang ketiga yang dilakukan ya, oleh ya, ahli tafsir maka dia adalah istihadun. Statusnya istihad. Yakbalu sawab wal khata'a bisa benar dan bisa salah. Dan semakin tinggi kedudukan orang yang mengatakannya dalam tafsir, karena kabulu kaulihi, maka menerima perkataan beliau itu ada'a. Maka diterimanya perkataan beliau lebih ada'a lebih mendorong, lebih terdorong untuk diterima dibandingkan diterimanya perkataan yang lain. Kalau dia datang tafsir Quran bil Quran yang disampaikan oleh Ibnu Jarir atau Bari, Syekhul Mufassirin. Ya, maka ya, orang lebih cenderung untuk e, menerimanya daripada e, ya, daripada ahli tafsir yang levelnya lebih rendah daripada beliau. Maka rincian ini menunjukkan bahasanya tafsir Al-Quran bil Quran itu tidak mesti benarnya. Namun dirinci. Ada yang mesti benarnya dan ada yang tidak. Sehingga ya, ya apakah tafsir Al-Qur'an bil Qur'an itu pasti sahih? Belum tentu. Berdasarkan tiga rincian di atas. Sehingga sebagian ditegaskan di poin selanjutnya. Tafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an yang itu tegak di atas istihad, itu jenis yang ketiga, tidak mesti ayakuna sahihan, daiman, selalu benar. Tidak mesti selalu benar dan tidak mesti juga selalu salah. Mungkin benar, mungkin salah. Fadlan an ayakuna huwa lebih-lebih lebih-lebih lagi dia menjadi satu hal yang raji belum tentu. Belum tentu. Oh ini ketika ada perselisihan dalam tafsir kemudian uh, salah satu pendapat itu pakai tafsir Quran bil Quran namun qaim alal istihad namun berdasarkan istihad si penafsir si mufasir. Apakah mesti ingin kita rojihkan yang itu? Belum tentu. Apakah itu pasti rojih? Belum tentu. Kenapa? Karena tidak selalu benar. Ya, yaitu tafsir Quran bil Quran jenis yang ketiga. Bukan jenis yang pertama, bukan jenis yang kedua. Wa alul bid'ah dan alul bid'ah pun terkadang menafsirkan Al-Quran bil Quran ala usulihim. Pakai kaidah-kaidah mereka maka itu tidaklah diterima karena dia dibangun di atas landasan yang menyimpang. Maka ini kritik ya, untuk kalimat global sebagian ulama yang mengatakan ya, tafsir yang sahih itu tafsir Quran bil Quran secara mutlak. Maka indah tetekik ketika di, uh, dibaca secara jeli, nah Tafsir Quran bil Quran itu ada beberapa macam. Ya, tidak semuanya tafsir yang sahih. Atau yang pasti sahih. Walabut dalil mufasir. Tidak boleh tidak bagi seorang penafsir untuk bersandar kepada orbitin penghubung antara dua ayat sebelum melakukan proses istihad dalam menafsirkan ayat dengan ayat. Ya, maka ini penjelasan tentang bagaimanakah istihad dalam tafsir ayat bil ayat. Maka beliau sampaikan iktimat ala rabit. Ya, bersandar kepada rabit baina ayatain, penghubung di antara dua ayat. Itu nanti yang baru bisa dikatakan ayat ini berhubungan dengan ayat itu. Harus ada robitnya. Nah apa itu robitnya? Wa minar robit. Dan di antara penghubung di antara dua ayat adalah kesamaan peristiwa. Namun perbedaan pengungkapan. Atau hamlul lafzi al-mutafaq fil ayatain atau memaknai menghamal lafat yang sama di dua ayat ala makna lugawi wahid dengan makna bahasa yang sama. Contoh yang pertama, robit berupa itifakul hadas wa ikhtilafil at-ta'bir. Penafsiran sijil dalam kisah Nabi Lot alaihissalam. Kami hujani mereka batu dari sijil mendud maka sijil di situ ditafsir dengan tin, dengan lumpur. Berdasarkan ayat di Azaria 33, sila alaihim hijaratan mintin. Kami kirimkan kepada mereka kaum Lot batu mintin dari tanah lumpur. Maka berarti sijil di Hud 82 adalah tin. Di puluh 33. Maka di sini ada ikhtilafu takbir, beda pengungkapan. Sijil sama tin. Namun ada itifakul hadas. Kesamaan peristiwa. Ini bahas azab untuk kaum Nabi Lut dan itu cuma sekali. Ini, tidak berulang. Sehingga peristiwanya sama. Karena peristiwanya sama, maka bisa kita ini, tengarai bahasanya sijil di Hud 82 adalah tin di Adhariyat 33. Sehingga di terjemah debak disampaikan minci min sidil mandut batu dari tanah mandut terbakar. Kemudian contoh yang kedua robit berupa hamlul lafzi al mutafak mutafakah kita hamil kita maknai satu lafat yang sama yang ada pada dua ayat dengan makna bahasa yang sama. Contohnya adalah tafsiran tazwid di ayat wa idan nufusu zuwijat dan jika jiwa-jiwa dipasangkan. Maka apa yang dimaksud dengan dipasangkan ditafsiri dengan dibawa kepada ayat As-Saffat 22 usur ladina zalamu wa aswajahum. Kumpulkanlah orang-orang zalim yaitu orang-orang kafir wa aswajahum dengan kelompok mereka, orang-orang yang seamal dengan mereka. Maka idan maka sehingga idan nufus suwijat adalah ketika diri jika jiwa-jiwa itu dikumpulkan dengan yang sejenis dengannya. Kemudian min abrasil mu'tanin di antara orang yang paling menonjol perhatian untuk menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran adalah Muqatil bin Sulaiman Al-Balkhi kemudian Abdurrahman ibn Zaid, kemudian Ibnu Kasir ad-Dimashqi, kemudian Al-Amir As-San'ani, Sana'ullah ad-Dahwi, eh, Amr uh, Tusri dan ulama kontemporer adalah Muhammad Amin as singqiti di kitabnya Adwaul Bayan. Kemudian majal ruang pemanfaatan ahli tafsir minal Quran dari Al Quran fit tafsir dalam penafsiran. Dan di non penafsiran ya, maka ruangnya laha solaha tidak ada batasnya. Artinya banyak sekali. Faminal istifadati maka di antara pemanfaatan ya, Fit tafsir dalam tafsir adalah makom tarjih. Dalam situasi melakukan tarjih. Katarjih bi'adatil Quran. Semacam tarjih. Tentu tarjih di sini adalah tarjih di antara pendapat-pendapat dalam tafsir. Tarjih dengan menggunakan kebiasaan Al-Quran dan yang lainnya. Wamin majali dalika dan di antara ruangnya aidan juga adalah jamul ayatil mutanadhirah fil makna, mengumpulkan ayat-ayat yang sejenis dalam makna. Wamin amsilatil istifadah dan di antara contoh pemanfaatan Al-Quran untuk non tafsir. Apa yang dilihatkan dari kota ada tentang firman Allah Ta'ala, sungguh kami telah hiasi langit dunia dengan lampu-lampu yaitu bintang, dan kami jadikan bintang itu pelempar setan. Maka kota ada memanfaatkan dari ayat ini untuk bidang akidah. Dengan beliau katakan bahasanya innallaha jalla sana'uhu Sesungguhnya Allah Jalla Sana'uhu hanyalah menciptakan bintang untuk tiga tujuan. Yang pertama Allah ciptakan untuk menghias langit dunia. Walakot zayyana samaat dunia. Kemudian rujuman li syayatin melempar setan yang mau mencuri-curi dengar pembicaraan malaikat. Rujuman li syayatin. Kemudian tuju, uh, fungsi yang ketiga sebagai tanda untuk mengetahui arah bagi para pelaut dan yang lain. Namun ini tidak diambil dari ayat ini, namun di ayat yang lain. Wabin najmi hum yahtadun. Itu ayat yang bunyinya wabin najmi hum yahtadun. Dengan bintang mereka mendapatkan petunjuk, itu petunjuk arah. Maka kita lihat kita lihat di sini Ya, ada ulama yang yaitu kota ada memanfaatkan Al-Quran untuk untuk bidang non tafsir. Dalam hal ini e, bab akidah. Pemajalah tu dan ruang hal itu banyak di bab pendalilan, istisat pendalilan, watanzil kemudian dipraktekkan alal wakil pada realita wa ghairu dan yang lain. Maka di poin ketujuh disampaikan bahasanya hmm. ya, bahasanya ayat Al-Quran itu ayat-ayat Al-Quran terkadang dimanfaatkan diambil manfaatnya untuk bidang tafsir. Terkadang juga bidang non tafsir. Maka dari telaah terhadap Al-Quran, misalnya tadi di bidang tafsir, dengan telaah terhadap Al-Quran, maka ini satu hal yang penting untuk tarjih di antara pendapat dalam tafsir. Contohnya dari telaah terhadap uh, terhadap ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan jumpai yang namanya adatul Quran. Kita akan jumpai adatul Quran kebiasaan Al-Quran untuk satu kata itu apa maksudnya. Ya, ketika kita jumpai, oh inilah kebiasaan Al-Quran, ya, kemudian kita baca satu ayat. Di ayat tersebut ini, ya, terjadi perselisihan di antara ahli tafsir. Ada yang penjelasannya sejalan dengan adatul Quran, dan ada yang tidak sejalan dengan adatul Quran. Maka yang rajih adalah yang sejalan dengan adatul Quran. Ya, uh, saya ingin bacakan dari At-Tahrir tentang contoh tarjih dengan adatul Quran. Maka ada yang namanya tarjih adatul Quran. adatul Quran qa'imatun ala hamli ma'nan fil Quran ala jami' ma yushbihuhu minal mawatin. Yang namanya adatul Quran itu adalah memahami atau menyimpulkan, memaknai makna dalam Al-Quran dengan semua yang mirip dengannya. Maka kemudian disebutlah dia dengan sebutan adatul Quran. Ay tariqatuhu fi irati irati syai. Jalan Al-Quran ketika mau membawakan sesuatu. Contohnya adalah uh, tarjih dari Ibnul Qayyim di kitabnya At-Tibyan fi Aqsamil Quran. Ada ayat innahu ala raj'ihi laqadir. Allah sungguh Allah itu kuasa untuk mengembalikannya. Surat at tariq ayat yang ke-8. Nah, kembali itu apa kebiasaan Al-Quran untuk kata-kata kembali? Maka dari istiqra telaah dari Al-Quran, maka kita simpulkan kebiasaan Al-Quran. Adatul Quran, kembali itu artinya kembali ke kiamat. Ya, kembali menghadap Allah. Bukan kembali yang lain. Karena di ayat ini innahu ala raj'ihi laqadir itu tidak ada penjelasan kembali ini kembali kemana. Pengembalian apa? Ini, maka ya, ditafsirkan yang tepat ditafsirkan dengan adatul Quran. Adatul Quran kembali itu adalah kembalinya manusia, kembalinya makhluk bangkit dari kubur untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna raja'ihi yang tepat kata Ibnul Qayyim ay ala raja'ihi ilaihi yaumal qiyamah. Allah Maha Kuasa untuk mengembalikan manusia Ilaihi menghadap Allah pada hari kiamat. Sebagaimana Allah kuasa untuk menciptakan manusia min ma'in dari air mani yang demikian keadaannya. Hadha huwa sahih fi makna ayat. Ini adalah ya, yang benar untuk makna ayat ini. Dan ada pendapat yang lain dan itu pendapat yang lemah. Itu penjelasan mujahid. Mujahid mengatakan Rajaihi artinya Ala raddil ma'i fil ihlil Laqadir Ya. Allah itu mampu untuk mengembalikan alma air banyak air mani tapi coba saya pastikan dulu. mengembalikan air air mani ke ihlil. Ihlil itu uh, lubang tempat keluarnya air seni di laki-laki. Ya. Maka Mujahid mengatakan Allah Maha Kuasa untuk mengembalikan air mani masuk ke zakar laki-laki. Sedangkan Ikrimah dan Ad-Dahab menafsirkan ala raddil ma fi sulbi, mengembalikan air mani ke sulbi. Dan ada pendapat yang ketiga itu perkataan muqatil yang mengatakan insi insi tu minal kibari ila syabab. Jika aku mau, aku bisa kembalikan orang yang tua jadi anak muda. Dari anak muda jadi kanak-kanak, dari kanak-kanak kembali menjadi nutfah. Itu ada berarti ada empat tafsir. Ini empat tafsir. Tafsir yang rajih kembali situ adalah kembali menghadap Allah. Wal qawlu sawab wa al awal. Ya, tafsiran yang tepat adalah pendapat yang pertama karena beberapa alasan salah satunya kenapa roja'ihi diartikan kembali menghadap Allah, bangkit dari kematian an ma'hud min tariqatil Qur'an. Karena itulah yang dikenal dari metode Al-Quran min istidlal bil mabda'i alal ma'ad. Berdalil dengan awal penciptaan alal ma'ad untuk ya, al-ma'ad kembalinya manusia menghadap Allah. Jadi di surat At-Tariq maka kita jumpai Allah katakan di ayat yang ke-6, khuliqa mimma indafiq. Manusia tercipta dari ini air yang memancar itu air mani, yakhruju min baini sulbi wa taraib. Innahu ala raja'ihi laqadir. Innahu ala raja'ihi laqadir. Baru setelah itu, sunya Allah mampu untuk mengembalikannya. Maka sebagiannya, sebagian ahli tafsir menghubungkan kembali di sini dengan permasalahan dengan di ayat yang ke-6 dan yang ke-7 bahas tentang masalah air mani. Bahas tentang masalah air mani. Maka tadi ya, Mujahid mengatakan kembalinya air mani masuk ke dalam zakar. Ada lagi mengembalikan air mani kembali ke sulbi, ke tulang punggung. Itu. Namun kalau Ibnul Qayyim mengatakan kembali di sini, kembali kepada de, uh, ayat ini di, ditafsirkan dengan adatul Quran. Apa adatul Quran? Istidlal bil mabda alal ma'ad. Apa adatul Quran yang beliau inginkan? Berdalil dengan awal penciptaan alal ma'ad untuk masalah bangkit dari kubur. Itu kebiasaan Al-Quran. Senang berdalil dengan al-mabda' awal penciptaan untuk menegaskan bahasanya manusia itu akan kembali kepada Allah. Sehingga tadi Ibnu Qayyim mengatakan, "Innahu ala rajila qadir ay ala raja'ihi ila yaumil qiyamah kama huwa qadirun ala khalqihi min ma'in hada sya'nuhu." Artinya Allah mampu mengembalikan orang uh, manusia pada hari kiamat sebagaimana Allah mampu menciptakan manusia dari air mani yang berasal dari sulbi dan taraib. Ini contoh gimana tarjih ya, itu uh, diambil dari adatul Quran. Adatul Quran berdalil dengan mabda awal penciptaan untuk mendalili bahasanya manusia akan dikumpulkan, akan bangkit dari kubur akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini mufasir dari telaahnya terhadap Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan tarjih dalam penafsiran. Kemudian al-mabahas asani. Bahasan yang kedua adalah tentang hadis. Terbagi tafsir dengan menggunakan hadis terbagi menjadi dua macam. Bin dengan melihat siapakah yang melakukan penafsiran. Yang pertama, tafsiran langsung oleh hadis, itulah tafsir nabawi. Kemudian yang kedua, menafsirkan penafsiran dengan hadis secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan tafsir nabawi atau tafsir hadis secara langsung, tafsir dengan hadis secara langsung yaitu Nabi bersengaja ya, mengutip satu ayat beliau sebutkan dalam perkataannya atau atau beliau isyaratkan kemudian beliau jelaskan maknanya atau atau Nabi mendiamkan salah satu sahabat atas pemahaman sahabat tersebut terhadap ayat. Kemudian eh, pengertian yang kedua tafsir dengan hadis secara tidak langsung yaitu seorang mufasir menafsirkan ayat dengan menggunakan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lam yari tidak terdapat minhudari Nabi visi tafsir itu sebagai dalam rentetan tafsir. Watahtahuma dan di bawah masing-masing dari dua macam ini ada macam-macam yang lain. Ada sejumlah rincian-rincian. Maka tafsir Al-Quran dengan hadis ada yang disebut dengan tafsir nabawi. Tafsiran langsung Nabi untuk ayat. Dan ada ya, menafsirkan ayat dengan hadis dan itu dilakukan oleh seorang ulama. Ada ulama yang menghubungkan oh ayat ini itu hubungannya dengan hadis ini. Kemudian untuk tafsir Nabawi alias tafsiran Nabi untuk ayat itu ala tariqatain. Ada dua macam. Tafsiran Nabi untuk ayat, tafsiran langsung dari Nabi untuk ayat itu ada dua macam. Yang pertama, Nabi berinisiatif dari awal untuk menjelaskan makna ayat. Ayat tadi ah, Nabi memulai sendiri tanpa ada permintaan. Nabi mulai bilbayan menjelaskan ayat yang kedua. Ada salah satu sahabat yang bertanya kepada Nabi, amma hal yang khafi alaihi tidak dia ketahui. Kemudian contohnya. Di antara yang Di antara yang Nabi memulai menyampaikan pada para sahabat adalah contohnya hadis diatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ummul Qur'ani hiya as-sab'u al-masani wal Qur'anul 'azim." Ummul Quran yaitu Al-Quran itulah yang dimaksudkan oleh ayat dengan sebutan As-Saba'ul Mathani dan Al-Quranul Azim. Maka tafsir Sabul Masani dan Al-Quranul Azim, tafsirnya kata Nabi adalah Umul Quran Al-Fatihah. Kemudian contoh yang kedua, pertanyaan sahabat kepada Nabi adalah hadis yang diatkan oleh Muslim dari Masruq. Masruq mengatakan, kami bertanya pada Abdullah bin Mas'ud tentang ayat ini. Janganlah kalian sangka orang-orang terbunuh di jalan Allah itu mati bahkan hidup di sisi Rabb mereka diberi rizki. Qal Ibnu Mas'ud mengatakan, sungguh kami telah menanyakannya hal menanyakan hal tersebut. Apa yang dimaksud dengan orang yang mati di medan jihad itu hidup? Fakal maka Nabi jelaskan bahasanya arwah para syuhada itu berada di tembalak atau di perut burung-burung yang berwarna hijau. Yang burung-burung ini memiliki lentera-lentera. Yang lentera itu tergantung di ars. Kemudian burung ini tasrah jalan-jalan di surga ke tempat mana dia kehendaki. Suma takwa kemudian kembali bertempat ke lentera-lentera tersebut. Itulah ilahim rabbuhum itila'atan. Allah pernah memandangi mereka lantas mengatakan, apakah kalian menginginkan sesuatu? Maka para suhada mengatakan, sesuatu apakah yang kami inginkan? Padahal kami sudah bisa jalan-jalan di surga di mana saja kami berkehendak. Namun Allah lakukan demikian kepada para suhada tiga kali. Allah, Allah ulangi pertanyaannya sampai tiga kali. Fala maka tatkala Ra'au mereka para suhada menilai bahasanya mereka tidak akan dibiarkan sampai meminta sesuatu. Bolak-balik Allah tanyakan apa yang kalian minta, apa yang kalian inginkan. Ya, dijawab tidak ada yang kami minta ya Allah. masih Allah tanyai lagi. Apa yang kalian minta dan apa yang kalian inginkan. Tidak ada yang kami inginkan ya Allah. Ya, sampai tiga kali. Maka mereka menyimpulkan eh, kami harus minta. Akhirnya kalau mereka mengatakan ya Rabbi wahai Rabb kami ingin ke, engkau kembalikan nyawa kami ke badan kami. Sehingga kami terbunuh lagi di jalanmu untuk kali yang kedua. Falam maro'a maka tatkala Allah berpandangan. Bahasanya mereka tidak punya hajat. Turiku mereka dibiarkan. Ya, maka di sini ada tafsir Nabawi untuk ya, ama, untuk ayat Ya, bal ahya'un inda rabbihim. Dan ini pakai pertanyaan dari sahabat. Nah, itu yang disebut dengan tafsir nabawi. Wal warad tafsir nabawi dan yang datang dari tafsir nabawi itu sedikit sekali. Berapa ayat sih yang Nabi tafsirkan secara langsung? Jawabannya sedikit sekali. Walaysa lil mufasir fi'ilan naqlu. Karena ahli tafsir tidaklah punya kecuali nukilan. Nah, ketika riatnya sedikit ya sudah. Itu saja tafsir Nabawi. Fa'in qil jika ada yang berala, ada mengatakan tafsir sahabat itu statusnya seperti marfu perkataan Nabi. Sehingga kemudian nanti tafsiran Ibnu Abbas dan yang lainnya mau digolongkan sebagai tafsir Nabawi. Bisa tidak demikian? nih, Namun perlu diketahui di uh, penjelasan sahabat untuk sababun nuzul itu fi hukmil marfu'. Kalau penjelasan sahabat untuk sababun nuzul ini turun ya, karena peristiwa di zaman Nabi gini gini gini gini turunlah ayat. Maka itu ya, yang marfu seperti hadis Nabi. Namun gimana kalau itu mata tafsiran? Maka di sini apakah bisa kita katakan tafsiran sahabat itu fihul mil, fihukmil marfu sehingga nanti kita masukkan ke dalam bagian tafsir nabawi. Maka kami katakan qad sabata telah jelas ada istihad sahabat radhiyallahu anhum untuk menjelaskan makna Al-Quran. Ditambah kebiasaan yang dominan, mereka para sahabat menisbatkan apa yang mereka dapatkan dari Nabi, mereka nisbatkan ilahi kepada Nabi. Falam malamnya kok dari kata kala tidak terjadi hal itu penisbatan kepada Nabi. Maka berarti dalam menunjukkan tidak adanya nas langsung dari Nabi untuk banyak ayat. Sehingga kesimpulannya ya, tidak bisa tafsir sahabat itu dimasukkan ke dalam bab tafsir Nabawi. Karena terbukti adanya istihad sahabat dalam tafsir. Sehingga kesimpulannya tafsir Nabawi itu qalilun jiddan. Kalau tafsir sahabat dimasukkan sebagai tafsir Nabawi, ah nanti ye, tafsir Nabawi itu banyak sekali. Ye. Tapi ketika tafsiran sahabat itu tidak termasuk dalam kategori tafsir Nabawi, maka kesimpulannya tafsir Nabawi itu qalilun jiddan sedikit sekali. Sehingga benarkah ungkapan gimana penilaian terhadap ungkapan Nabi telah menjelaskan semua ayat Al-Quran. Jawabannya itu tidak tepat. Namun Nabi yang benar, Nabi tidak menjelaskan semua ayat Al-Quran, namun Nabi menjelaskan ayat Al-Quran yang diperlukan. Ada hal-hal yang tidak diperlukan karena maknanya sudah gamblang, maka Nabi tidak ya tidak ngasih kemudian tafsir untuk surat Al-Fatihah, untuk uh, surat Al-Ikhlas dan yang lainnya. Maknanya gamblang. Yaitu tentang tafsir dengan hadis secara langsung alian tafsir nabawi. Kemudian selanjutnya yang kedua, tafsir dengan hadis secara tidak langsung itu ada banyak macamnya yang tidak bisa dihitung. Di antara bentuknya taksisul am, di antara bentuknya bayanul mujmal. Kalau bayanul mujmal banyak sekali. Aqimu sholah. Ah, nanti hadis-hadis tentang sholat. Semuanya adalah tafsir untuk. Ya, ya, maka ya, apa hadis-hadis tentang kitab sholah di semua di Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya adalah tafsir Nabawi untuk ta, uh, eh, ta, untuk ini tafsir bisunnah namun itu ghair mubasyir. Idahul muskil menjelaskan yang tidak yang membingungkan dan yang lain. Kemudian diberi contoh. Contoh taksul, taksusul am. Ada dalil umum di ayat. Dijelaskan pakai hadis. Diatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Anas radhiallahu anhu. Bahasanya orang-orang Yahudi jika seorang perempuan itu haid di tengah-tengah mereka, mereka tidak mau makan bareng dengan perempuan yang haid. Tidak pula mereka mau satu atap fil buyut dalam rumah. Ya, maka ya, di tradisi orang Yahudi kalau ada wanita haid maka nanti dibuatkan gubuk di belakang rumah. Mereka diwajibkan selama haid tinggal di gubuk. Tidak mau yujami uhum fil buyut. Yujami di sini bukan jima ya. ya yujami uhum fil buyut itu artinya satu atap. Mereka tidak mau bersatu dengan wanita haid fil buyut dalam satu atap rumah. Dibuatkan ya ini gubuk di belakang rumah. Lantas para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah turunkan ayat wa yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu kotor, najis. Jauhilah perempuan fil mahid. Ila akhir ayat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan isna ukula syai'in ilan nikaha. Lakukanlah segala sesuatu ketika istrimu sedang haid ilan nikaha kecuali jima. Sehingga berdasarkan hadis ini maka mahyat itu maknanya adalah ya, uh, wazannya adalah ya, isim makan. Karena mahid itu bisa isim makan, bisa isim zaman. Berdasarkan isna ukula ila nikaha, maka fakta zilunisa afil mahid, mahid itu adalah isim makan. Yaitu tempat keluarnya darah haid. Jauhilah tempat keluarnya darah haid. Ya, sehingga sinkron dengan kata-kata Nabi. Ya, lakukanlah segala sesuatu. Kamu mau cium, kamu mau raba-raba, mau kau ini. Asalkan jauhi tempat keluarnya darah haid. Kalau al-mahid dimaknai dengan isim zaman, ya, maka nanti jadinya seperti orang Yahudi. Jauhlah perempuan fil mahid. Ya, di masa mereka haid. Namanya yang tepat mahid di situ isim makan. Maka perkataan Nabi ini sampai kepada Yahudi. Komentar mereka, tidaklah orang ini yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ayat membiarkan satupun perbuatan kita kecuali beliau kecuali dia selisihi. Orang Yahudi naruh perempuan di gubuk, nah ini malah Nabi suruh satu rumah, sutut tetap satu kamar, mau kemudian deket-deket boleh, yang penting tidak jima. Maka ini contoh Ye. Di sini dijadikan sebagai contoh taksisul am. Ayatnya am mengatakan fakta nisa'a fil mahid. Ye. Kemudian ditaksis dengan isna'u kula syain ila nikah. Ye. Maka ini cocok fakta nisa'a fil mahid. Itu lebih cocok kalau ye, kalau mau dikatakan sebagai al-am itu manakala al-mahidnya kita maknai isim zaman. Kemudian nanti pakai sehingga jadi taksis. Jauhilah perempuan saat mereka sedang haid. Ya, berarti tidak deket-deket. setelah itu isna'u kula syai'. Oh berarti suruh dekat-dekat. Dibolehkan dekat-dekat. Ilan nikah kecuali jima. Ya. Maka kalau al-mahid itu dimaknai dengan isim zaman fakta nisa afil mahid cocok sebagai nas'am. Kemudian ditaksis sebagai isna ukulasyai. Ilan nikah. Dan seandainya kemudian al-mahid itu dimaknai dengan isim makan dan itu boleh dan itu bisa, ini, ya, maka uh, di sini berarti tidak terjadi taksis, namun ya, penguatan. Allah katakan jauhilah tempat keluarnya darah haid, kemudian isna ukula syai' ila nikah berarti uh, menegaskan apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an. Dan contoh bayan mujmal diatkan oleh Al Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan umul Quran adalah sabul matani dan Quranul Azim. Bacaan yang agung dan tujuh yang berulang-ulang. Tujuh yang berulang-ulang sabuk masani tidak jelas. Dia mujmal. Tujuh berulang-ulang itu apa? Kemudian Nabi jelaskan yang dimaksud dengan tujuh yang berulang-ulang itu adalah umul Quran yaitu suratul Fatihah. Kemudian contoh hadis itu menjelaskan hal yang muskil dari Al-Quran. Adalah hadis yang dilihat oleh Muslim dalam sahihnya dari Al-Mughirah bin Su'bah radhiallahu anhu beliau mengatakan tatkala tiba ya, orang Nasrani dari negeri Najran yang ada di Yaman. Satu nama tempat di Yaman. Sa'aluni mereka bertanya kepadaku. Ya, mereka mengatakan sungguh kalian membaca ayat di Al-Quran tentang Maryam. Ya ukhta Harun. Maryam disebut dengan wahai saudara perempuannya Harun. Kata orang-orang Nasrani, Harun kan tentu saudaranya Musa. Wa Musa qabla Isa bikada wa kada. Ini gimana ini Al-Qur'anmu ini? ini? Menyebut mengatakan bahasanya Maryam itu saudaranya Harun dan Harun itu saudara saudara kandungnya Musa, padahal antara Musa sama Isa sekian ratus tahun. Ini ada, atau sekian ribu tahun. Ini perkataan orang Nasrani ngasih subhat ke sahabat Al-Murrah bin Syu'bah. Subhatnya bentuknya tashkik. Membuat supaya orang Islam ragu-ragu. Dan sampai hari ini tashkik model ini masih disampaikan oleh orang Nasrani. Ada buku-buku yang uh, bermuat tashkik. Uh, yang tujuannya tashkik membuat kaum muslimin ragu-ragu dengan Al-Qur'annya, salah satu yang dibawakan ini. Nah, ini sudah dibawakan oleh orang Nasrani di zaman Nabi. Dan sudah ada jawabannya dari Nabi. Sudah selesai berarti. Kalau ngaji, ya. Kalau ngaji, sudah selesai. Berarti. Subuhat itu sudah dibantah oleh Nabi. Ini sudah 1439 tahun yang lewat ya kan? 1400 tahun yang lewat telah dibantah. Falamma qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tatkala aku tiba ya, tiba ke Madinah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka aku yaitu Al-Mughirah bertanya kepada Nabi tentang hal ini. Kenapa Maryam? Kenapa ya, Maryam itu disebut adalah saudara perempuan punya saudara laki-laki, punya kakak atau adik ya, namanya Harun. Kemungkinan besar kakak. Ya. Ya. Kemungkinan besar adalah kakak. Kenapa Maryam di Al-Quran disebut punya saudara laki-laki, kemungkinan besar adalah kakak, ya, namanya Harun. Nabi mengatakan, Innahum kanu isamu Nabi ambiya'ihim wa qablahum. Sama nama belum tentu sama orang. ada orang namanya Bambang, itu namanya Bambang. Ketika ketemu namanya orang Bambang, bukan berarti Bambang itu Bambang yang sama. Ketika ada orang yang namanya Soeharto, nggak nggak berarti itu ya Soeharto presiden, nah, nggak mesti. Sekedar sama nama, sama nama tidak mengharuskan sama orang. Maka mereka Bani Israel punya kebiasaan. Yusamuna memberikan nama anak-anak mereka dengan nama para nabi dan orang soleh sebelum mereka. Selesai. Subuhannya telah Nabi jawab. Bahasa bebasnya itu sama nama. Itu sekedar sama nama. Sama nama tidak mengharuskan sama orang. Ada orang namanya Harun. Ada orang namanya Harun saudaranya Musa. Ada orang namanya Harun saudaranya Maryam selesai. Dan sama nama tidak mengharuskan orangnya sama. Ini hadis dari riwayat Muslim di Kitabul Adab. Bab larangan berkunyah dengan Abul Qasim dan penjelasan nama-nama yang dianjurkan. Kemudian tentang istifadah. Dan bentuk-bentuk istifadah mufasir dari hadis dalam untuk bidang tafsir sangat banyak. Di antaranya mufasir menyebutkan satu hadis yang cocok dengan makna ayat. Di antaranya mufasir menyebutkan satu hadis terdapat dalam hadis tersebut satu lafat Al-Quran untuk menunjukkan bahasanya makna lafat tersebut dalam Al-Quran sama dengan maknanya dalam hadis. Bentuk yang ketiga, bersengaja seorang ahli tafsir eh, kepada hadis untuk merajikan salah satu makna indal ikhtilaf ketika terjadi perselisihan dalam tafsir. Kemudian diantaranya ditafsirkanlah Al-Quran bita'awudin Nabi dengan praktek Nabi laha terhadap eh, laha terhadap ayat. Contohnya adalah tentang surat An-Nasr. Hmm. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba maka dibawakan oleh tafsir contohnya Ibnu Katsir dibawakan hadis bahasanya Nabi sejak turun surat An-Nasr mentakwil dalam artian mengamalkan ayat dengan membaca saat rukuk dan sujud. Yeah. Yeah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ya, Allah maghfirli maka itulah takwil Nabi yaitu praktek Nabi untuk ayat Kemudian wamin hadi antara bentuk istifadah yang lain di ayat itu mengisyaratkan pada satu topik dan topik tersebut dijelaskan oleh Nabi dalam perkataannya. Lantas ahli tafsir tersebut yuriduhu mendatangkan perkataan Nabi. Di sini disebutkan contohnya. Contoh ahli tafsir menyebutkan hadis yang cocok dengan makna ayat adalah Ibnu Katsir menyebutkan ketika menafsirkan ayat waji ayauma idzin bijahannam. Pada hari itu neraka didatangkan. Qal Ibnu Katsir mengatakan, wa qauluhu waji ayauma idzin bijahannam qala Imam Muslim mengutip hadis eh, Muslim eh, dalam sahihnya ya, dari Syaqiq dari Abdullah yaitu Ibnu Mas'ud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yu'ta bi jahannam yauma idzin pada hari itu pada hari kiamat neraka didatangkan dalam keadaan neraka itu punya 70 ribu tali kekang dan masing-masing tali kekang memiliki 70 ribu malaikat yang menyeret neraka dan mengendalikan neraka ini menunjukkan betapa banyaknya jumlah malaikat dan betapa besarnya neraka neraka pada saat itu marah dengan orang-orang kafir. Maka didatangkan namun dengan dikendalikan. Supaya tidak berbuat sebelum waktunya. Ya, dikendalikan dengan 70 ribu tali kekang, setiap tali kekang ada 70 ribu malaikat. Kemudian contoh, Ali Tafsir menyebutkan hadis yang terdapat dalam hadis tersebut satu lafat Al-Quran untuk menunjukkan bahasanya makna lafaz dalam Al-Quran semakna sama dengan maknanya dalam hadis. Contohnya apa yang diwakilkan oleh Ibnu Kathir dalam tafsirnya. Famalil ladina kafaru kibalaka muhti'in. Qal Ibnu Katsir mengatakan dari Jabir bin Samurah, Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaihim menemui para sahabat wahum hilakun dan mereka berhalakoh-halakoh. Maka Nabi kemudian mengatakan mali arakum izin. Kenapa aku lihat kalian bercerai-berai? Ya, maka di surat Al-Ma'arij ayat yang ke-36 dan 37 Famalil ladina kafaru kibalaka muhti'in anil yamini wa anil shimali aizin. Ya. Mengapa orang uh, meng, uh, di terjemah depak, maka mengapa orang-orang kafir itu datang bergegas ke hadapanmu? Ya, maka famanil ladina kafar kenapa orang-orang kafir kibalaka ya, ke arahmu muhta'in ya, datang bergegas anil yamini wa anil simali izin dari kanan dan kiri dengan berkelompok-kelompok maka izin di uh, terjemahkan dengan berkelompok-kelompok nah apa yang dimaksud dengan izin dijelaskan oleh Ibnu Katsir dengan mengutip hadis Famali arakum aizin. Kenapa aku melihat kalian berhalak halak bercerai-berai tidak satu ini namun ini ada ya, menggerombol sana menggerombol sana menggerombol Itu berkelompok-kelompok. Berdasarkan hal ini maka izin di surat Al-Ma'arij namun bukan 36 namun selanjutnya 37 itu artinya berkelompok-kelompok. Kemudian contoh bersandar kepada hadis untuk mentarjih salah satu makna ketika terjadi perselisihan penafsiran. Apa yang dibawakan oleh Ibnu Arabi Al-Maliki ketika menjelaskan firman Allah Ta'ala bi aidi safarah kiramim bararah. Di tangan para utusan mulia dan bertakwa. Qal Ibnu Arabi mengatakan, Takutkan ashabu Muhammadin adalah para sahabat Nabi itu manusia-manusia mulia dan bertakwa namun mereka bukanlah yang dimaksudkan oleh ayat. Bukan pula mereka mendekati apa yang dimaksudkan oleh ayat. Namun ayat itu adalah khusus, lafat yang khusus untuk malaikat. Indal itlak ketika tidak ada penjelasan tambahan. Dan tidaklah bersekutu dengan para malaikat. Via dalam masalah ini selain mereka dan tidaklah termasuk bersama malaikat dalam cakupannya selain mereka. Ini maka kata al Arabi, ini kiram rimbaroh dalam makna dalam ayat ini maknanya hanya malaikat. Tidak ada yang ya, tidak ada yang lain. Ruya fi sahih diriatkan dalam kitab sahih dari Aisyah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, permisalan orang yang baca Al-Quran dan dia hafal Al-Quran sehingga bacanya lancar. ma'asafaratil kiramil barah. Dan siapa yang baca Al-Quran dan dia memperhatikannya, bahwa alaih syadidun dan dia kesusahan, untuknya dua pahala, yaitu pahala membaca Al-Quran dan pahala kesusahan untuk membaca Al-Quran. Ya, maka beliau tafsirkan ayat di Abasa dengan hadis catatan kaki ya, Ibnu Arabi di kitabnya Ahkamul Quran hadis yang diatkan oleh Al Bukhari. Kemudian tafsir ayat dengan praktek Nabi terhadap ayat. Hadis yang diatkan oleh Bukhari dari Aisyah. Aisyah mengatakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yuksir sering membaca ketika rukuk dan sujud subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma yata'awwalu yata'awwalul Quran, beliau mempraktekan Al-Quran. Itu surat An-Nasr. Dan surat An-Nasr adalah surat yang terakhir turun secara utuh. Ini. Maka surat yang terakhir yang turun utuh satu surat, bukan hanya potongan, bukan hanya beberapa ayat, yang merupakan bagian dari satu surat. Namun satu surat utuh, surat terakhir yang turun adalah surat nasr. Dan contoh, di ayat terdapat isyarat pada satu topik, yang topik itu dijelaskan oleh Nabi, dijelaskan oleh Rasul saw Wasallam dalam perkataannya. Dalam apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat, "Kalala wajud waqtarib." Janganlah taati dia, bersujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Qal kan Ibnu Katsir mengatakan, wa qauluhu kalla la tuti'hu Artinya wahai Muhammad, la tuti'hu janganlah engkau mentaati dia dalam larangannya kepadamu yang dia melarangmu untuk terus-menerus beribadah dan banyak beribadah. Wasalli haitsu syi'ta. Maka salatlah ya, di mana saja engkau berganda tanpa peduli dengan dia karena Allah menjagamu dan menolongmu dan dia melindungimu dari gangguan manusia. Wasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatlah. kok ada kata al-balad? Maka kemudian sujudlah dan mendekatlah sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih dari Ainda eh, Muslim diriatkan oleh Muslim dari Abu Saleh nama aslinya Zakwan dari Abu Hurairah Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akrabu mayakunul abdu mirabi wa wasajid. Keadaan terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia bersujud, maka banyak-banyaklah berdoa. Maka ayat mengisyaratkan bahasa ketika seorang itu bersujud dia dekat dengan Allah wasjud waqtarib. Bersujudlah dan mendekatlah kepada ya, kepada Rabbmu. Maka ayat eh, ayat mengisyaratkan bahasanya dengan bersujud orang itu dekat dengan Allah. Dan ini dijelaskan oleh Nabi. Kemudian tafsir langsung dengan hadis yaitu tafsir Nabawi. Tafsir Nabi secara langsung itu hujah tanpa ada perselisihan. Adapun tafsir dengan menggunakan hadis secara tidak langsung yaitu dilakukan oleh mufasir maka diantaranya adalah mayakadu yaka ali ittifaq hampir-hampir terjadi kesepakatan dan yang atau semi ijma berarti karena hampir saja berarti semi maka ini hujah Wamin hujah diantaranya ada mayakunu al istidlal bil hadis pendalil dengan hadis untuk menjelaskan mana ayat fihi khofa ada yang tidak jelas wa yaqafi sehingga terjadi padanya an-niza perselisihan ada ulama yang setuju dikaitkan dengan hadis ini dan ada yang tidak setuju maka sehingga tafsir Nabi tafsir ayat dengan hadis untuk kondisi yang kedua la yakunu hujatan mutlakan tidak menjadi hujah secara mutlak Wa inna mayakunul hadis, non hadis itu cuma jadi indikator untuk tarjih. Dan di antara ulama yang paling menonjol yeah, perhatian untuk menafsirkan ayat dengan hadis adalah Hasan Al Basri, kotada, Abdul Razak As sanaani bahwa yang kul dan beliau menukil dari ada. Ibnu Hajar At-Tabari, Ibnu Abi Hatim, Al-Barawi dalam tafsirnya namanya Ma'alim Tanzil, Ibnu Katsir dalam tafsir dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'anul Azim. Bahwa dan Ibnu Katsir itu aksaru lebih banyak dibandingkan Barawi dalam masalah kutipan hadisnya. Dan perlu diketahui bahasanya hakikat tafsir Ibnu Katsir adalah mukhtasar tafsir Tabari. Ma'asiyadah wa ya, ya Ya, hakikatnya adalah uh, eh, muhtasar tafsir Tobari namun tidak murni muhtasar. Namun muhtasar tafsir Tobari dengan dikasih tambahan di ini dan di itu. Tapi hakikatnya adalah muhtasar tafsir atau bari. Maka ketika orang ingin membaca tafsir atau bari, selayaknya dia membaca muhtasarnya dulu. Ya, yaitu ya, Ibnu Katsir. Demikian juga Suyuti di kitabnya Adur Al-Mansur. Dan majalat atau orang istifadah ahli tafsir dengan hadis itu sangat banyak. Wakafir mimma istafadu minha dan banyak dari faedah minha dari hadis itu di luar batas tafsir. Wayakunu ghaliban sehingga hadis yang dibawakan oleh para ulama tafsir di buku-buku tafsir itu ghaliban umumnya min ta'mimil maudu' wal istitrat fihi. Melengkapi topik dan melebar dari topik utama. Dan ini disebabkan karena telah asim mufasir yang luas terhadap hadis. semoga dalam tafsir Nukasir. Hmm. Di tafsir surat Al-Fatihah. Misalnya. Maka dibawakan hadis-hadis terkait dengan Al-Fatihah apa jadinya? Ya untuk melengkapi saja. Tapi apakah itu inti tafsir Al-Fatihah? Enggak. Nanti ada pembahasan tentang hadis-hadis. Uh, apakah kemudian makmum itu jahar Al-Fatihah ataukah tidak? Kan? Ya, hadis-hadis tentang apakah makmum itu baca ya, Al-Fatihah ataukah tidak. Itu namanya istitrat. Melebar dari tafsir. Namun di sisi yang lain itu tatmim itu melengkapi topik pembahasan seputar Al-Fatihah. Wa imma ayakuna min babil istitrat dan boleh jadi karena itu melebar fidiki ketika menyebutkan hukum dan permasalahan syar'i sebagaimana dijumpai dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Qurtubi. Demikian juga Atwa'ul Bayan dalam tafsir Al-Quran bil Quran kayak singkiti. Kulu dalika itu semua minal bayan bagian dari menjelaskan penjelasan menjelaskan muta'alik yang berkaitan dengan hadis. Walaysa min bainil Quran bukan menjelaskan Al-Quran. Ya demikian di sesi yang pertama ya kita break terlebih dahulu wasallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa ruda'ana alhamdulillahi rabbil alamin.